Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang sudah kita lewati kemarin, pembahasan terakhir adalah pembahasan Nam Qudum Wafdi Thaqif. Sekarang bahas seputar Hajjatul Abu Bakar Siddiq. Hajinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena awal permulaan Rasulullah mengutus Abu Bakar agar menjadi Amirul Haji. Agar menjadi pemimpin haji. Pemimpin jamaah haji. Paham ya? Pada tahun 9 Hijriah. Pada tahun berapa? 9 Hijriah. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah hajjatu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Hajinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu namanya siapa namanya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah bin bin Abi Kuhafa Abdullah bin Abi Kuhafa Abu Kuhafa siapa namanya? Utsman namanya Utsman na'am kita lihat wa ba'atha sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr siddiq radhiyallahu anhu amiran al-hajj hadhihi sanah dan kemudian Rasulullah alaihi wasallam beliau mengutus Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu nah menjadi pemimpin untuk memimpin apa? Untuk memimpin amalan haji pada tahun ini, tahun 9 Hijriah. Simak baik-baik kitabnya ya. Pada tahun 9 Hijriah. Wa ardafahu ali radhiyallahu anhu. Dan saat itu memboncengkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Paham ya? Nah, dan di saat tersebut eh, di surat Al-Bara'ah turun surat Al-Bara'ah. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya nah barakallahu fikum eh, turun surat Al-Bara'ah ayat yang berkaitan masalah apa? Masalah larangan haji orang musyrik dan juga larangan tawaf dalam keadaan telanjang. Karena waktu itu sebelum muncul larangan ini, nah barakallahu fi kalau tawaf itu mereka telanjang. Karena mereka meyakini bahwasanya apa pakaian mereka kotor, banyak dosanya. Paham ya? Sehingga tidak layak kalau dipakai tawaf. Ya, tidak layak kalau dipakai untuk untuk tawaf. Naam. Paham ya? Tidak layak kalau dipakai untuk tawaf sehingga mereka melepasnya. Melepasnya keliling Ka'bah itu telanjang mereka. Sampai-sampai sebutkan dalam tafsir Mukasir kalau tidak salah, ucapan dari salah seorang mereka, "An yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu" wa ma bada minhu fala uhillu al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu artinya apa pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya yang nampak darinya tidak aku halalkan maksudnya laki-laki perempuan mereka tawaf telanjang itu pun enggak saling melihat itu loh kalaupun terlihatan enggak dihalalkan maksudnya apa maksudnya murni mereka itu masih punya keyakinan apa murni itu ibadah gitu loh walaupun kondisi mereka apa telanjang. Jadi waktu itu ketika muter-muter Ka'bah itu tawaf mereka sambil mengucapkan itu. Al-yauma yabdu ba'duhu aw kullu wa ma bada minhu fala uhillu. Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya, yang nampak tidak aku halalkan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya mereka fokus tawaf tadi itu, enggak enggak tadi melihat walaupun telanjang. Alasan mereka kenapa kok telanjang? Alasan mereka pakaiannya kotor, penuh dengan kemaksiatan penuh dengan perbuatan dosa sehingga nggak layak kalau mengelilingi Ka'bah dalam kondisi pakaiannya kotor kata mereka. Faham ya? Padahal yang diinginkan, yang dikondisikan itu hatinya bukan pakaiannya itu. Nah, kemudian turunlah. Nah, barakallahu fikum surat Al-Bara'ah. Ya. Nah, maksudnya apa? Surat yang berisikan enam pembersihan. Pembersihan, pensucian apa? perbuatan tersebut. Apa itu? Alla yahujja ba'dal 'am musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryanun. Tahun tersebut, perhatikan, setelah tahun tersebut hendaknya tidak ada yang haji dalam kondisi apa? Dia masih musyrik. Paham belum? Tidak boleh haji dalam keadaan dia apa? Musyrik. Paham ya? Naam. Kemudian tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi dia telanjang. Paham ya? Naam. Itu larangannya setelah tahun tersebut enggak boleh ada orang yang haji dalam keadaan apa? Musyrik dan juga tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Awal mulanya dulu boleh. Tadi itu pantun yang saya kelantunkan tadi ya. Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluh wa ma bada minhu fala uhilluh. Paham ya? Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya. Yang nampak darinya tidak aku halalkan. Al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluhu. Paham ya? Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya, yang nampak tidak aku halalkan. Wa nabata ilaihim uhudahum. Kemudian na'am barakallahu fikum menawarkan atau menyampaikan kepada mereka perjanjian mereka. Illa man kana ahdin muqaddarin, kecuali orang yang sudah punya apa? perjanjian yang ditetapkan. Fa ahduhu ila muddatihi. Maka perjanjiannya sampai waktu yang ditetapkan wa al wufud hadhihi sanah wa ma ba'daha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mud'inatan bil Islam masyaallah dan terus saling berdatangan utusan-utusan di tahun tersebut dan setelahnya kemana kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mud'inatan bil Islam mereka dalam kondisi tunduk terhadap agama Islam masyaallah karena apa karena setelah Fatu Makkah barakallahu banyak orang yang masuk Islam sehingga mereka sudah mulai apa? Paham apa itu agama Islam. Nah, kita lihat dakhilina fi dinilai afwaja. Langsung mereka masuk ke dalam agama Allah Ta'ala dalam keadaan afwaja berbondong-bondong. Masuk banyak itu. Kama qala ta'ala sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Sebagaimana perkataan Allah Taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath", apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemenangan apa ini? Fatuh Mekah. Fatuh Mekah tahun berapa? 8 Hijriah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afaja, kemudian kau melihat manusia masuk dalam agama Islam, agama Allah secara berbondong-bondong banyak. Paham ya? Awal mula Rasulullah dan para sahabat Ketika masuk kota Mekah, Fatum Mekah, berapa jumlahnya kemarin? 10 ribu kan? 10 ribu. Kemudian setelah itu eh, banyak orang yang masuk Islam sampai enam ketika perang berikutnya perang apa kemarin? Setelah Fatum Mekah perang apa Teman? Perang Hunain sudah mencapai jumlahnya berapa? Dua belas ribu ya? Dua belas ya? Dua belas atau tiga belas? Tiga belas atau dua belas? Hah? 12 ya? Atau 13 Esan? perahunain berapa jumlahnya? ribu pasukan ketika Fatah Mekah, tambah lagi orang-orang baru masuk Islam. Hah? 12. Menunjukkan luasannya banyak sekali. Ya, ketika Fatah Mekah semakin banyak orang-orang yang masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka Naam bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampunlah kepadanya. Inna kana tawwaba. Sesungguhnya Allah taala itu zat yang menerima taubat. Syahidnya di sini barakallahu fiik di tahun tersebut Rasulullah SAW mengutus Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nah barakallahu fiikum sebagai apa? Amirul Haji. Pemimpin atau pemimpin apa? Haji. Adapun Ali bin Abi Thalib juga diikutkan, tapi bukan sebagai pemimpinnya hanya mengikuti. Nah, mengikuti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa ba'atha sallallahu Mu'ad bin Jabal ila Yaman wa ma'ahu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Masyaallah. Kemudian juga setelah itu Rasulullah SAW mengutus siapa Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Bersama siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Antum? Siapa namanya Abu Musa al-Asy'ari? Ayo. Abdurrahman. Siapa namanya Abu Musa Al-Asy'ari? Ayo, antum? Ayo. Terulang-ulang ini ya kalau tidak salah ya. Ayo. Siapa namanya Abu Musa Al-Asy'ari antum? Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhum. Paham ya? Jadi Rasulullah mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa asyari untuk apa? Dakwah ke negeri Yaman. Saat itu ketika diutus apa di antara pesan Rasulullah SAW? Basyira wa la tunfira. Yassira wa la tu'assira wa tatawa'a. Artinya apa? Kasih mereka kabar gembira dan jangan dibikin mereka lari. Kabar gembira dengan apa? Surga, kenikmatan surga bagaimana balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tunaffira dan jangan engkau membuat lari. Kemudian yasfira wala tu'sira, permudahlah mereka dan jangan dipersulit. Nah, ini utusan Rasulullah SAW. Wa ba'atha rusula ila mulukil aqtar yad'uhum ila Islam. Kemudian Rasulullah juga mengutus utusan-utusan. Rasul itu utusan ya, Kemudian Rasulullah mengutus utusan-utusan ke raja-raja nam barakallahu fikum negeri-negeri yang ada. Paham ya? Nah, di seluruh pelosok negeri yang ada di situ ada rajanya diutus. Ada utusan ke situ. Ya Yad'uhum minal Islam. Menyeru mereka untuk apa? Mengarut agama Islam. Ini seruannya. dakwah da'watu kemudian tersebar luas dakwah. Bayangkan ini. Tersebar luas dakwahnya Rasulullah SAW tidak pernah menempuh cara maksiat. Ini yang patut kita ikutin ingin tersebar dakwah jangan menempuh cara maksiat. Eh, jangan seperti orang orang zaman sekarang ya, dai-dai zaman sekarang itu mereka bermudah-mudahan apa? dakwah dan televisi alasannya biar tersebar dakwahnya. Ini contohnya lihat ini. Rasulullah alaihi wasallam berdakwah sampai tersebar dakwahnya enggak pernah menempuh cara maksiat. Bahkan yang beliau apa dapatkan cacian, makian, hinaan, paham ya? teror, seperti itu. Paham ya? Jadi sangat disayangkan kalau orang-orang belakangan sekarang ini eh, mengatasnamakan dakwah salafiyah kemudian apa alasannya? Biar tersebarnya dakwah salafiyah bikin yayasan katanya. Eh, biar tersebarnya dakwah salafiyah berdakwah dengan video, dengan YouTube dan televisi kita katakan itu tidak benar. Kenapa? Karena ingin tersebarnya dakwah salafiyah upayakan dengan cara yang syar'iyah. Paham ya? Jangan pernah menempuh cara maksiat. Rasulullah SAW pedoman kita Panutan kita, suri tauladan kita, beliau dakwanya tersebar atau tidak? Tersebar, agama Islam tersebar di mana-mana, tapi enggak pernah menempuh cara maksiat, bayangkan. Hah? Tidak pernah menempuh cara maksiat. Tapi kalau enggak dengan cara itu kita sedikit mengikuti Ustaz. Dakwah Ahlus Sunnah bukan mencari pengikut. Paham yang ingat-ingat ya? Bukan mencari pengikut satu orang, dua orang tidak masalah. Lah itu berarti gagal dakwanya. Yang gagal dakwanya siapa? Antum yang gagal paham. Itu caranya. Gagal dakwah bukan dilihat dari apa? Sedikitnya pengikut. Ingat-ingat motivasi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun berdakwah? 950 tahun. Pengikutnya banyak atau sedikit Taufik? Sedikit. Gagal dakwahnya? Gagal dakwahnya? Tidak. Paham ya? Kemudian Nabi ada enggak Nabi yang punya enggak punya pengikut? Ada. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Dan Nabi tidak punya pengikut. banyak kenapa? itu. Gagal dakwahnya? Tidak. Kenapa? Karena kalau orang itu menyuarakan, menyampaikan al-haq, pasti musuhnya banyak. Pasti orang banyak yang pergi, yang tidak apa? Yang tidak tunduk terhadap al-haq tersebut. Paham ya? Jangan pernah dakwah mencari pengikut itu keliru. Satu orang, dua orang tidak masalah. Paham ya? Tiga orang pun tidak masalah. Kalau sudah berdakwah ingin mencari pengikut itu bahaya sekali. Banyak perkara-perkara yang akhirnya mereka mudahkan nanti. Paham ya? Ini boleh, tidak masalah, mudah. Allah musta'an, bukan masalah itu ya. Sampai-sampai disebutkan ketika nambar kalau film salah satu pertanyaan diajukan kepada Syekh Hasan Qasim Raimi wafaqahullah beliau mengatakan justru gagal dakwah itu yang apa jamaah tablik senang sama kamu ekwal muslimin senang sama kamu paham ya kemudian sururiun senang sama kamu itu berarti dakwah kamu gagal kenapa karena kamu nggak pernah jarwa takdil nggak pernah mengkritik kelompok sesat kalau kita berdakwah nggak pernah mengkritik kelompok sesat, kita banyak yang senang. Orang-orang itu banyak senang sama kita. Paham ya? Nah, karena nggak pernah bahas masalah apa? Jarh ta'dil. Tapi jarh ta'dil menjarah, mengkritik, mentakdil, memberikan rekomendasi, itu harus. Kalau antum nggak pernah mengkritik kelompok sesat, orang-orang nggak akan tahu kesesatan kelompok sesat. Coba kalau kita diam aja, berdakwah jalan terus seperti kereta api. Stasiun baru berhenti misalkan, nggak pernah bahas kelompok sesat sama sekali. atau nggak tahu. Jamaah tablik misalkan dikirain teman sendiri. Eh? Nah, kemudian atau dijak kurus 40 hari. Nanti kasih hadiah iming-iming. tiga hari dulu, setelah itu 40 hari. Karena apa? Enggak dijelaskan tadi itu. Kalau dijelaskan kelompok sesat itu kesesatannya orang tahu. Eh? Nah, jamaah tablik misalkan seperti ini. Pertama kali dakwanya langsung apa? Langsung suruh dakwah enggak berilmu dulu. Pertama, Enggak kok kita punya ilmu dulu. Kalau punya ilmu tauhid nomor satu. Nomor satu tauhid. Paham ya? Bukan apa? Mijitin orang. Ajak sholat, ayo sholat, sholat. Nanti solat, sholat, lanjutkan lagi katanya. Maksudnya orang judi, pikir jalan, bikin dulu. Sholat dulu pak. Solat, sholat lanjutkan lagi. Mana ilmunya? Eh, namanya judian haram, jangan dilanjutin lagi. Maksudnya gini, menjelaskan kebatilan kelompok yang sesat itu harus. Biar orang tahu kesesatannya. Jis jama'in karu as-sunnah. Jelaskan mereka itu kelompok sesat karena mereka hanya meyakini Al-Qur'an saja, as-sunnah tidak mau. Eh? Nah, kemudian apa? Kemudian jad jama'in sarud daulah. Jelaskan mereka adalah kelompok sesat nah barakallahu fikum yang pemikirannya apa? pemberontakan, kudeta, revolusi, paham ya? pembunuh diri. Jelas seperti itu. Jaringan Al-Qaeda, ISIS, jelaskan mereka adalah kelompok sesat nah barakallahu fikum yang enam pemikiran mereka adalah apa? Khawarij. Paham ya? Walaupun khawarij gaya baru. Enam. Suka meneror, suka bom sana, bom sini. Jelaskan. IM, ikhwan muslimin. Mereka orang-orang yang pemikirannya juga pemberontakan. Paham ya? Nah, pinginnya apa? Ingin menjadi menegakkan khilafah islaminya. tapi dengan cara apa? Dengan cara yang batil misalkan. Jelaskan biar orang paham. Jadi, nah barakallahu fikum Inilah keadaan dakwah Rasulullah SAW yang beliau mendakwahkan hingga tersebar kemana-mana agama Islam. Tidak pernah menempuh cara maksiat. Ingat-ingat, tidak pernah menempuh cara maksiat. Antum nanti suatu ketika eh, sudah bisa berdakwah, ingat. Jangan pernah berdakwah dengan cara menempuh maksiat. Paham ya? Menempuh maksiat bagaimana? Misalkan, dakwah dengan cara minta-minta, haram. Dakwah dengan cara apa? Nah, membuka donasi, penggalangan dana, haram. Jangan. Paham ya? Berdakwah dengan cara menampakkan gambar makhluk bernyawa, video, YouTube, haram, jangan. Paham ya? Dikondisikan semuanya. Karena modalnya dalil. Kalau sudah terhenti dengan dalil tenang sudah. Tapi kalau kita lari dari dalil udah ujung-ujungnya perkembangan zaman biar tersebar kemana-mana kita kalau dakwah nggak seperti ini nggak bisa misalkan itu tidak dibenarkan paham ya dalil nomor satu mukaddam ala kulli jadi kalau sandaran kita dalil tenang sudah kemudian yang berikutnya upayakan berdakwah lillah karena Allah taala. Lihat Rasulullah, dakwahnya karena Allah taala, bukan karena gaji, bukan karena bayaran, bukan karena jabatan, bukan karena suapan. Kalau orang berdakwah itu gara-gara mengharapkan gaji, mengharapkan upah dari orang lain, eh, mengharapkan bayaran dari orang lain, itu dakwahnya akan terhenti ketika nggak dapat bayaran. Belum nggak tahu, Bek? Ayo, terhenti nanti. Apalagi dia disetir dakwahnya disetir oleh yayasan. Paham ya? Nah, kalau fikum yayasannya ada pemimpinnya, ustadznya diatur sama yayasan itu. Ustadznya mau ngomong al-haq sama ketuanya kondisikan, Ustaz, hati-hati Ustaz. Kalau bicara ditahan dulu Ustaz. Jangan pernah bahas masalah jerawat ta'dil. Kalau Ustaz sekali aja bicara masalah jerawat ta'dil, dapur nggak keluar asapnya. Takut nah, sudah Ustaznya. Wah, dapur nggak keluar asapnya. Maksudnya nggak dapat gaji dari yayasan itu. Jadi kalau orang berdakwah itu lillah karena Allah taala, Bukan bersandarkan rezeki kepada orang lain, apalagi kepada yayasan. Tapi sandarkan rezekinya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Upayakan suatu ketika antum sudah menjadi dai, punya pondok pesantren, biidznillah ya azza wajal, upayakan kalau mampu dan semaksimal mungkin gratis. Paham ya? Terpaksa bayar hanya untuk makan santri aja. Enggak pernah jangan pernah jangan pernah melibatkan orang santri untuk makan antum jangan pernah. Ya. Maksudnya SPP bayar kemudian atau ngambil dari situ jangan kasihan. Bisa kalau bisa gratis total semuanya, makannya juga gratis. Paham ya? Tapi kalau antum harus pasang SPP kemudian ngambil gaji dari situ atau enggak mau kerja jangan. Paham ya? Itu nantinya justru apa? Justru akan berbahaya karena apa? Karena menyusahkan orang lain dan bahkan masuk dalam kategori minta-minta nanti. Nah, kalau misalkan akhir bulan enggak ada yang bayar, wah ribut dia. Paham ya? Ini sekedar selingan, Bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW tersebar eh, tanpa harus menempuh cara maksiat. Masya Allah. Sampai seluruh dunia bahkan ya dakwah agama Islam tersebut. Naam. Ikhwan fillah azza kesimpulannya dalam utusan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ini tahun 9 Hijriah, beliau diutus sebagai amir eh, yaitu pemimpin pemimpin nah barakallahu fikum jamaah haji tersebut. Eh, kemudian apa? Kemudian di tahun tersebut juga turun apa? Naam turun Naam barakallahu fikum surat yang mengandung unsur berlepas diri. Pembersihan maksudnya. Pembersihan apa? Pembersihan dari jamaah haji yang musyrik. Dan pembersihan dari jamaah haji yang tawaf dalam keadaan telanjang. Setelah tahun tersebut tidak boleh lagi. eh, tahun ke depan lagi, tahun itu nah barakallahu fikum ada semacam perjanjian. Ba'dal am setelah tahun ini tahun depan enggak ada orang musyrik yang apa? haji. Dan tidak boleh juga tawaf dalam keadaan apa? telanjang. Karena waktu itu nam awal mulanya ketika orang-orang jahiliyah waktu itu, nam barakallahu fikum atau musyrikun, itu kalau keliling Ka'bah mereka telanjang. Telanjang sambil melantunkan tadi itu ucapan apa tadi? Al yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu Pada hari ini nampak sebagiannya atau nampak semuanya, yang nampak darinya maka tidak aku halalkan. Allah alam suwab ini yang sampaikan.